Engkau menciptakan saya dan memberikan nyawa saya. Saya angkat kepala saya, saya melihat di atas kaki-kaki ars. Ars itu di atas langit ketujuh. Di sana ada kursi namanya, di atasnya ada aras. Kata Adam, saya melihat di atas aras, di atas suku aras, berarti di aras itu maktuban tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maulah Nabi Adam mengatakan, "Wa inni alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika." Dan saya ya Allah mengetahui bahwa engkau ya Allah tidak akan menyambung atau menggandeng nama engkau dengan makhluk engkau kecuali makhluk yang sangat engkau cintai. Dijawab oleh Allah SWT sadaqta benar engkau ada. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya ada Muhammad itu makhluk yang sangat saya cintai. Wa bi haqqi faqad ghafartu lak. Karena au mohon tak padaku dengan hak Muhammad, maka saya aku lebur dosa engkau. Lalu Allah memberikan tahu pada Adam, Laula Muhammad lama juga ya Adam. Umpama tidak ada Muhammad itu, aku Allah tidak menciptakan kau Adam. Ini hadis rawahul Hakim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanadin sahih. Hadisnya ini hadis sahih. Nah, di sini kita dapat mengetahui Nabi Adam dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mohon dan berdoa pada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW lalu diberi penjelasan oleh Allah SWT dan semuanya tadi menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW malah saudara-saudara Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam al bayatin, mereka sendiri ahli hadis pun meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah SWT. Isinya wahyu begini. Ya Isa, amin bi Muhammadin. Wa'mur man adrakau min ummatika an yu'minu bih. Walaula Muhammad lama khalaqtu Adam. Walaulahu lama khalaqtul jannah walan nar. Hei Isa, berimanlah engkau pada Muhammad dan perintahkan siapa yang menjumpai dari umatmu agar mereka beriman pada Muhammad itu. Karena umpama tidak ada Muhammad itu, aku Allah tidak menciptakan Adam dan aku Allah tidak menciptakan surga dan tidak akan menciptakan neraka. Jelas saudara saudara Kalau kita lihat hal demikian ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebelum Nabi dilahirkan para Nabi sudah diambil janjinya oleh Allah SWT dan diperintahkan agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurun qala akratum wa akhattum ala lakum isri qalu akrana qala fashadu wa ana ma'akum minas syahidin dalam surat Ali Imran ada tercantum ayat ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji nabi-nabi jadi nabi-nabi sudah diambil janji oleh Allah SWT bagaimana? hei nabi-nabi toh kamu sudah aku beri kitab dan hikmah alias kenabian lalu nanti akan datang seorang rasul membenarkan apa yang ada pada kamu sungguh kamu harus beriman padanya dan harus membela dia la tu'minun nabihi wala tansurunna dengan lafad takdir, dengan lafad kekuatan agar semua nabi-nabi beriman pada Nabi Muhammad SAW dan membela-Nya. Mau mengatakan mau mengakui dan mau menerima beban wajiban dari aku ini. Semua nabi menjawab na ya Allah kita mengakui. Lalu Allah berfirman, ya sudah, fasyadu, saksikan. Wa ana minasyadin. Saksikan dan aku pun juga menyaksikan. Nah, jelas jadi semua nabi sudah diambil janji oleh Allah harus beriman pada Nabi Muhammad SAW dan harus membela Nabi Muhammad SAW. Maka semua nabi sudah menciptakan pada umatnya akan ada nabi akhir zaman, sifatnya demikian, sifatnya demikian. Begitu juga dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah semua dijelaskan. Wah, Allah sudah menciptakan <coughs> bahwa Nabi Isa alaihissalam waktu mengumumkan dirinya, memperkenalkan dirinya pada Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Eh hey, Bani Israel, aku ini ada utusan Allah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya min taurat Saya membenarkan, memperkuat apa yang ada sebelum saya dari kitab Taurat. Lalu wa mubasyiran bi rasulin min ba'dismuhu dan saya memberikan kabar gembira kepada kamu hai Bani Israel sesudah aku ini kata Nabi Isa ada Rasul namanya Ahmad memang Nabi Muhammad namanya banyak ada 201 Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, macam-macam 201 nama Nabi SAW itu Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira kabar bisyara, busro begitu juga dalam kitab Allah Al-Syeikh Al-Imam Al-Tibai Seorang ulama ahli hadis, Ulama besar dari Yaman Yang mengarang kitab Tiba Sampai terkenal Tibaan Tibaan Itu pengarangnya Al-Syeikh Al-Tibai Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Tibai Itu ulama besar dari negeri Yaman Dan ahli hadis maka pada zamannya Al Tiba itu menjadi kepala ulama-ulama ahli hadis. Jadi ulama-ulama hadis dia mengepalai. Lalu Asy'ari Atibai sudah pernah mengajar hadis Bukhari sampai hatam 100 kali. Kita hatam berapa kali? 100 kali dah hatam hadis Bukhari. Itu mengarang kitab Atibai. Jadi yang mengarang kitab Atibai ini bukan sembarangan orang. Maka jangan bikin main. Jadi ulama besar betul-betul dengan gaya bahasa, dengan sastra bahasa yang sangat tinggi. Atibai cerita. Ada orang namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang ulama Yahudi, ahli Taurat. Bapaknya pun ulama Yahudi. Lahirnya Ka'bul Ahbar sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Hingga diberi usia oleh Allah umur 160 tahun usianya. Zaman Nabi dia tahu ah, anak Muhammad tapi tidak tidak mau masuk Islam waktu itu. Waktu Nabi wafat tidak masuk Islam masih ada. Jadi sebagai khalifah. Belum masuk agama Islam. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Ka'bul Ahbar masuk Islam. Jadi masuknya Islam Ka'bul Ahbar itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam sudah cerita apa sebabnya yang masuk agama Islam. Dan bagaimana ceritanya? Dia mengatakan, Alamani abit Taurat illa sifran wahidan kana Yaktimu wa yukhiru sunduk. Saya pernah diajari oleh bapak saya, kata Ka'ab Ahmad. kita Taurat, diajari ke Taurat. Lalu kita orang-orang Yahudi yang mendengar, anak-anak diajari kita Taurat dan sebagainya. Si Ka'ab, Ka'ab ini juga begitu mengatakan, saya pernah dahulu diajari oleh ayah saya, oleh bapak saya kitab Taurat. Hanya ada sebendel atau sekuras dielak, ditutup, dimasukkan peti, dikunci. Tidak diajarkan pada saya. Illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yisbuluhus sundu. Sudah tutup. Falamma mata abi, maka ketika ayah saya meninggal dunia, Fatah tuh saya buka peti tadi mau tahu apa yang disimpan di kok tidak diajarkan pada saya setelah apa bapak mati ayah mati saya buka peti itu saya ambil kurasan saya lihat saya baca tidak tahu di kuras ini ada sifat Nabi Muhammad SAW Faidah fi nabiyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijrah bil Madinah wa sultau bis sahabi ummatu umat tidak tahu yang kurasan ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang tertulis, yang tercantum dalam kitab Taurat. Dari hasutnya orang-orang Yahudi, dari jahatnya orang-orang Yahudi, takut hilang pengaruhnya dan sebagainya, takut orang ikut Nabi Muhammad SAW, apa yang menjadi penjelasan Allah dan kitab Taurat, waktu itu diambil, ditutup, tidak diajarkan. Tapi Kaab ini karena sudah dibuka hatinya oleh Allah ada sama musabab dibukanya dibacanya tahu nah, jelas memang dalam kitab Al-Taurat dalam kitab Injil dan keterangan Nabi-Nabi kesemuanya sudah dijelaskan bahwa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalau kita ambil cerita ini banyak sekali termasuk ceritanya Salman Al-Farisi jadi jelas saudara-saudara Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu <clears throat> menurut peraturan Allah Subhanahu wa taala manusia diturunkan hingga lahir di dunia ini. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad SAW atau kasarnya bibit Nabi Muhammad SAW oleh Allah diletakkan di sulbi Adam Lalu Sol bin Adam dipindah ke Siti Hawa. Terus dipindah lagi ke Sis. Saya dipindah ke istrinya. Begitu seterusnya sampai ke Nuh, sampai ke Ibrahim. Terus sampai ke Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib Nah ini yang membawa Nur Muhammad SAW yang membawa pipit Nabi Muhammad SAW diturun temurunkan. Kesemuanya ini diaturnya oleh Allah SWT dengan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang suci, Adam dengan Hawa, perkawinan suci, Syed dengan istrinya, Nuh dengan istrinya, Ibrahim dengan istrinya, dan seluruh sampai Ismail dengan istrinya. Begitu seterusnya sampai kepada nantinya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidatuna Aminah pintu Wahab. Jadi semuanya min nikahin la min sifahin. Semua dari nikah dengan pernikahan yang resmi yang diridhoi oleh Allah SWT bukan dengan jalan silam. Semua yang membangun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu saudara-saudara kesemuanya itu sangat dipilih oleh Allah SWT hingga Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan masalah ini Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail Quraisyan Quraisyan Kinana كنانة min Quraisyan bani Hashim, هاشم ni min bani Hashim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih golongan Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Kemudian dari Quraisy ini disaring lagi dipilih Bani Hashim dari yang dipilih dipilih lagi seorang diri yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pilihan dari beberapa kali pilihan, saringan dari beberapa kali saringan. Memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai saatnya akan dilahirkan di dunia ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala timbulnya perkawinan antara Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Aminah bintu Wahab. Setelah terjadi perkawinan, menurut riwayat yang tersebut Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib usianya masih 18 dan Sayyidina Aminah bintu Wahab masih 14, ada riwayat 16. Pokoknya kurang 20 masing-masing. Ini riwayat yang tersebut Setelah terjadinya perkawinan, Nur Muhammad SAW yang ada pada jasad atau tubuh badan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib akan dipindah ke kandungan Sayyidina Aminah sebagaimana Syekh Abdibai menceritakan falamma ana awanu duhuri syamsir risalah fi sama'il jalala kharaja bi marsumul jalil li naqibil mamlakah ketika datang saatnya akan terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar perintah resmi, marsum perintah resmi dari Allah Subhanahu wa taala kepada pembesarnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka Jibril pun naqibul mamlaka, pembesarnya malaikat. Diperintahkan, eh malaikat Jibril, umumkan nadi fisal makhlukat min ahlul ardh samawat bitahani wal bisara. Umumkan di antara makhluk semua, ahli di dan bumi. Bahwa nur yang saya simpan dan rahasia yang aku tetapkan, aku jaga. Malam ini akan aku pindah ke kandungan ibunya dengan senang. Angkulu fi al ilabatni ila batni ummi mas'ulah. Saudara-saudara, setelah ada pengumuman itu, makhluk-makhluk Allah ada yang diberi pengertian oleh Allah, pendengaran dan pengetahuan menyambut. Diterangkan oleh Al-Syeikh At-Tiba'i, Fahtazzal Arsyu Talaban Nasibsyara, وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامطرت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا Aras menyambut goncang karena gembiranya dan senangnya. Kursi tambah kewibawaannya, tambah mulianya. Langit-langit tambah bercahaya. Malaikat-malaikat gemuruh memuji Allah, bertasbih pada Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada pengumuman Nur Muhammad SAW sudah dipindah ke kandungan Sayyidatuna Aminah tidak lama lagi akan dilahirkan di atas bumi <coughs> saudara-saudara kalau kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Diba demikian itu kita tanya mengapa manusia tidak kabut? aras kursi samawat malaikat. Fahtal az, fahtazal arsu talaban istibsar, وازداد القوش هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا kita tanya wanas Manusia kemana? Manusia dhaifan, tidak tahu apa-apa lemah. Manusia zaluman jahuda. Manusia ini memang makhluk yang paling apes, paling lemah manusia. Dan Manusia itu galuman jahula. Sangat menganiaya kalau dirinya. Dan sangat bodoh itu manusia. Kalau tidak diberitahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Diberitahu itu kadang-kadang masih menolak. Itu sifat manu manusia. Padahal yang terpenting adanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Dan jin-jinnya sekali. Tapi mengapa manusia demikian tadi? karena manusia belum tahu apa-apa hanya sebagian ahli kitab yang mereka dapat wasiat nabi-nabi terdahulu dan membaca kitab Taurat dan Injil yang orisinil yang asli mereka tahu di tanda ini dan sebagainya dan sebagainya sebagaimana yang dikatakan itu hanya jumlah sedikit yang masih utuh pada saat itu saudara-saudara saya Dr. yang mengandung setelah mengandung lain daripada yang lain tidak merasa berat, tidak merasa sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sampai datang saatnya dipilih oleh Allah SWT ditempatkan pada hari Senin Qabla Fajar tanggal 12 Rabiul Awal di pusat dunia, di ibu kota dunia yang mana di sana ada bangunan pertama untuk penyekiblat manusia menyembah kepada Allah SWT ada Ka'bah Al-Mu'azzamah yaitu kota Mekah Al-Mukarramah pada saat yang tersebut tadi qoblal fajar hari Senin tanggal 12 Rabi awal lahir datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi itu pun lain daripada yang lain. Bukan sebagai manusia anak-anak manusia biasa. Bagaimana lahirnya? Nabi? Nazifan, maktulan, maktu asurah. Bersih, tidak ada darah, tidak ada air, tidak ada kekotoran apapun. Nabi Nazifan bersih. maktunan sudah hitam Makbu'ah surah sudah putus pusatnya, pusatnya sudah putus bersih. Malah keluarnya itu sajidan, syakiran, hamidan, ka'annah, badu, tangan. Keluarnya itu sujud kepada Allah SWT. Ada riwayat lalu menaikkan kepalanya dengan menunjukkan satu. Menandakan membawa agama Tauhid. Lalu Sayyidatuna Aminah sendiri cerita. Dan pembantunya alias bidannya waktu itu Siti Safa cerita Waktu keluar Muhammad saw. waktu keluar cabang bayi Muhammad saw. alaihi wasallam oleh cahaya sangat terang, sangat padangnya hingga mereka dapat mengetahui hatta kata si siapa raaitu ba'da qusuris dari terangnya, dari padangnya, dari mencolotnya cahaya yang dibawa oleh cabang bayi Muhammad saw itu hingga Siti Sahabat dapat melihat sebagian gedung negara Syam. Mekah ke negeri Sam, ke Basroka, Palestina sana berapa ribu kilo. Kalau kita lihat Mekah ke Madinah itu saja 450 kilo. Mekah Madinah. Wah ini Sam bisa lagi. Itu dah kenapa? Kenapa? Memang diiringi oleh cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alam semuanya gembira, alam seisinya semuanya senang tanaman subur dan sebagainya. Tapi manusia belum tahu apa Manusia masih do'ifan, manusia masih voluman, manusia masih jahulan, belum tahu apa-apa. Kalau kita berhenti di sini, adanya kelahiran jabang bayi yang luar biasa dari bangsa manusia yang demikian rupa. Hari kelahirannya sudah harus kita peringati bukan orang Islam saja yang harus memperingati walaupun orang lain harus memperingati karena ini kelahiran manusia yang teristimewa apalagi kalau kita lanjutkan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan demikian tadi ini adalah calon pemimpin dunia calon pembawa rahmat calon rasul terakhir untuk membawa manusia kepada kejayaan dunia keselamatan dunia dan akhirat ini sudah dan inilah Muhammad yang telah dibicarakan, yang telah dikabar gembirakan oleh semua Nabi dan Rasul. Dan oleh kitab-kitab suci sudah dijelaskan dan diumumkan. Itu gimana itu kita nih? Nah, maka kita kaum muslimin dan muslimah harus mengenalnya. Bagaimana? Saudara-saudara, zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW itu zaman gelap gulita karena kekufuran, karena kemusyrikan, karena kemungkaran, karena kemaksiatan, karena kejahilan. Apa sebab zaman itu zaman sangat merosot, sangat zaman sangat rusak karena kurang lebih 600 tahun dunia ini kosong dari pimpinan yang asli. Kosong dari nabi, dari rasul, dari pimpinan yang asli. Kurang lebih 600 tahun. Bagaimana? Setelah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah dengan agama Islam, menyampaikan kepada umat Bani Israel waktu itu. Tidak lama direaksi oleh kaum reaksioner Bani Israel, direaksi oleh kaum Yahudi. Dikejar-kejar akan dibunuh. Yang mana gerombolan reaksioner yang akan membunuh Nabi Isa itu dipimpin oleh pemimpinnya namanya Yahuda. Waktu mereka mengejar-ngejar Isa, Isa masuk di rumah, mereka masuk, dengan paniknya, dengan sangat marahnya karena mereka mengancam Isa dan akan membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam diangkatnya ke langit. Mereka itu akhir dari paniknya kabur. Pemimpin mereka sendiri, Yahuda, itu diserupakan oleh Allah, dipandang oleh orang-orang itu seakan-akan itulah Isa. Itu yang ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Bukan Isa. Allah cerita dalam Al-Quran wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalib Isa tapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Isa kemana? Jelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilaihi." Mereka tidak membunuh Isa sama sekali tidak membunuh Isa. Lah Isa kemana? Bal rafa'ahu Allah ilaihi diangkat oleh Allah ke langit. Jadi Nabi Isa masih di langit dan hidup belum mati. Nah, jelas saudara-saudara. Jadi kita kaum muslimin berdasar Al-Quran, berdasar hak dan kebenaran, bahwa yang disalib, yang dipendeng bukan Nabi Isa alaihissalam. Tahu dari mana kita? Allah sendiri bercerita, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubhiyarahu. Nah Isa kemana? Wa ma yakinan barrafa Allah ilai ilai. Jadi akidah Islamiah harus kembali kepada Quran dan sesungguhnya. Nah, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dunia ini lain, kosong. Enggak ada Nabi, enggak ada Rasul. Bukan enam hari, bukan enam bulan, bukan enam tahun, tapi kurang lebih sampai enam ratus tahun. Kita bayangkan, desa, ya, enggak ada kiai, enggak ada ulama, enggak ada pengajian, Ya, walaupun dulu ada, akhirnya ada sama sekali. Tiga bulan saja sudah, empat bulan gerak, kompong eh apa langgar bisa jadi kompong. Kenapa? Sudah tidak ada merosot, kalau tidak ada kan begitu. Antum desa, tidak ada ulamanya, tidak ada kirinya, dan pengajiannya, tiga bulan, empat, enam bulan, apalagi setahun, dua tahun, tiga tahun, berapa. Akhirnya bagaimana? Kan merosot. Tinggal ceritanya saja. Dulu desa sini ada orang Islamnya, ahli badan sekarang Kenapa? Tidak ada yang membina. Padahal cuma enam bulan anggap setahun atau dua tahun. Bagaimana kalau sudah enam ta eh, ratus tahun, enam abad kosong? Maka dunia internasional waktu itu, dunia internasional waktu itu bukan seperti dunia sekarang yang lebih luas Oh. Dulu hanya dari Bizantium, Arabia, lalu Persia, India, Cina. Kan daerah itu, ini bangsa-bangsa yang lama. Ini dunia Amerika apa kan belum ada belum belum belum anu. Amerika yang dibuka oleh Christopher Columbus abad ke berapa? Loh, dunia internasional waktu itu kesemuanya dihinggapi kegelapan. Apanya gelap? Hati, pikiran, dan akal mereka gelap. Gelap kenapa? Karena kufur, karena syirik, karena mungkar, karena maksiat, karena jahil. Apa sebab? Tidak ada pimpinan yang asli. Tidak ada pimpinan asli, tidak ada nabi dan rasul. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan ke sana, umpama dibiarkan oleh Allah. Umpama dibiarkan, sudah tidak ditolong, tidak dikasih pemimpin-pemimpin lagi. Bagaimana nah, nasibnya manusia? Akan menjadi humkal an'ami falhum Allah akan jatuh dari manusia lebih bina, lebih jelek daripada he, hewan. Umpama tidak ada eh, pertolongan dari Allah SWT. Saudara-saudara, justru dalam zaman yang demikian rupa, masa yang demikian rupa dan manusia demikian rupa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk menjadi calon pemimpin, calon rasul dan akan memberantas semua kekufuran, kemusikan, keja kemungkaran, kemasan, kejahilan dan akan membina manusia, menyelamatkan manusia dan dunia sampai ke dalam alam akhir. Maka dari mulai lahir sampai diutus sampai wafat dijaga oleh Allah SWT tidak terpengaruh oleh keadaan sama sekali padahal menurut ilmu jiwa jiwa kanak-kanaknya ya jiwa manusia itu anak itu selalu terpengaruh oleh apa? milieu oleh keadaan anak, orang itu selalu terpengaruh oleh keadaan anggap didikan rumah tangga didikan sekolah, pengaruh masyarakat yang lebih kuat yang mana? pengaruh masyarakat itu milieu namanya bi'ah masalah bi'ah milieu jadi walaupun bagaimana kalau masyarakatnya baik, orang akan jadi baik. Kalau masyarakat jelek, itu itu keadaan, kenyataan, apa yang ada dalam alam dun, dunia ini, ini Tuhan. Tapi Nabi Muhammad SAW mulai lahir sampai dewasa, sampai diutus oleh Allah SWT tidak terpengaruh oleh keadaan masa pada waktu itu sama sekali tidak terpengaruh sama sekali Mengapa? Karena sangat dijaganya oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku dibina oleh Allah, dididik oleh Allah, maka baguslah didikan Allah Subhanahu wa taala. Utuh memang calon pemimpin, calon rasul, calon penyelamat manusia keseluruhan dalam dunia dan akhirat. Nah, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala demikian maka saudara-saudara, sesampai saatnya ketika berusia 40 tahun lebih 6 bulan dan beberapa hari itu Nabi memikirkan keadaan manusia. Lalu pada malam 17 Ramadan juga hari Senin ketika Nabi berusia 40 tahun lebih 6 bulan waktu itu Nabi sedang di Gua diutus dengan resmi oleh Allah SWT diberi wahyu untuk menjadi rasul penutup dan kepada seluruh manusia saudara-saudara terutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam sama dengan rasul-rasul terdahulu kalau rasul terdahulu diutus oleh Allah dan diberi agama Islam karena semua rasul semua nabi yang diutus oleh Allah dipilih oleh Allah SWT dari agama Islam maka tidak ada nabi dan rasul yang tidak beragama Islam mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Ismail, sampai Ishak sampai Musa, sampai Harun sampai Zakaria, sampai Isa hingga Nabi Muhammad SAW semuanya beragama Islam jadi Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah sampai hanya diistimewakan ditinggikan lebih daripada yang lain apa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan makhluk seluruh manusia kalau Nabi-Nabi dahulu Rasul tidak kepada kaumnya sendiri maka kalau kita pelajari Al-Quran itu sendiri dan sejarah Nabi-Nabi dan Rasul Rasul-rasul yang terdahulu kalau memberikan tahu pada golongannya umatnya mengatakan ya kaum, hei kaumku. Malah tadi sudah sebutkan Nabi Isa Islam kepada Bani Israel, ya Bani Israel khusus. Maka zaman dulu Nabi banyak loh. Kadang-kadang satu kota sekian Nabi, Rasul sekian Rasul. Malah rangkap kadang-kadang. Nabi Isa, Nabi Harun rangkap. Malah Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yakub ini juga Nabi Rasul dan Rasul banyak sekali. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, rangkap. Nah, Nabi Zakaria, putranya Nabi namanya Nabi Yahya, ini rangkap. Jadi Nabi banyak, Rasul-Rasul banyak. Yang pangkat Rasul, pangkat Nabi apalagi banyak. Waktu orang-orang Yahudi membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya, orang Yahudi suka membunuh Nabi. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Hari itu orang-orang Yahudi membunuh 70 orang yang pangkat Nabi. 70 jam kasar. Nah, zaman dulu panjang sekali. Karena diutusnya Rasulullah SAW kepada kaumnya sendiri-sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Bagaimana? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad hanya untuk atau kepada seluruh manusia kabar gembira, kabar peringatan dan ancaman, tapi kebanyakan manusia nggak tahu. Ini hasil manusia. Memang manusia itu kebanyakan nggak tahu apa-apa. Loh diberitahu itu kadang-kadang tetap nggak mau tahu. Ini watak manur, manusia. Nah, jadi jelas Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Malah dengan sekali. Maka setelah Nabi diutus, sampai puputnya dunia ini, dari barat Amerika sampai timur Jepang, dari kutub utara sampai kutub selatan, manusia kesemuanya ini objek dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya garapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Yang ikut dinamakan umat ijabah kaum muslimin, yang tidak mau, yang menolak, tetap menjadi umat dakwah harus diajak karena mereka tidak tahu dan tidak mau dianggap orang-orang kafirin musyrikin jelas sudah sudah dari mulai Nabi utus sampai tutupnya dunia semua ini hak Nabi Muhammad SAW maka umpama setelah Nabi diutus sudah diutus anggap zaman sekarang ada orang mengikut Nabi Ibrahim umpamanya atau mengikut Nabi Musa atau Nabi Isa tidak diterima oleh Allah SWT karena ini bukan garapannya Nabi Ibrahim bukan karena Nabi Musa bukan garapannya Nabi Isa sekarang ini manusia semuanya garapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah, dengan ayat ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi untuk seluruh manusia jadi Nabi Muhammad bukan Nabi satu bangsa bukan Nabi satu golongan satu zaman bukan untuk seluruh manusia bahkan jin-jinnya sekali. Saudara-saudara, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sedemikian rupa dengan diberi agama Islam yang serba disempurnakan oleh Allah? Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin." Dan kami Allah tidak mengutus engkau Nabi Muhammad hanya untuk merahmati alam semesta. Jadi lahirnya Nabi Muhammad terutusnya Nabi Muhammad membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh. Kalau kita berhenti di sini, kita memikir, kalau begitu, orang yang kedatangan agama Islam, orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menjadi orang Islam, itu orang kedatangan rahmat, itu orang mendapat rahmat. Tapi na'udzubillah, orang yang tidak mau kepada agama Islam, dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti tidak mau dirahmati. Kalau tidak mau dirahmati ya disiksa oleh Allah. Salah satu. Ya rahmah wa ila adab. Nah kita kita syukur alhamdulillah walaupun anggap kita melarat gak punya apa-apa. Umpama. Apalagi umpama hidup kita dalam gunung lah mencil. Tapi kita dipilih oleh Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad SAW berarti kita mendapat rahmat. Malah kalau kita pelajari disebut oleh Allah rahmatul alamin bagi alam semesta. Apa ada hubungan risalah Muhammad ke makhluk makhluk lain? Ada. Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan malaikat. Hubungan dengan malaikat dinamakan risalah tasrif. Malaikat-malaikat tambah mendapatkan penghormatan, kemuliaan karena terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat-malaikat kalau diperintah oleh Allah datang kepada Allah senang sekali dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, kalau malaikat Jibril turun pada Nabi Nabi dahulu, ada yang hanya empat kali. Hanya empat kali selama hidup Nabi. Ada yang 12 kali, ada 40 kali, ada 60 kali. Tapi malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad SAW lebih 4000 kali. Nah, di sini. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan para malaikat ini risalah tasrif. Maka waktu Nabi Muhammad SAW diisokkan, Nabi Muhammad sampai di Sidul Muntaha, Sidul Muntaha dipajang dihias oleh Allah, malaikat-malaikat itu hingga mencok di pohon Sidul Muntaha ingin tahu wajah Nabi Muhammad SAW akan mendapat tabah mulia. Ya, jadi ada hubungan risalah Muhammad kepada para malaikat, risalah tasrif kepada benda-benda pajak, kepada gunung, kepada tanah, pohon, kepada batu, kepada hewan, itu semuanya risalah ta'rif. Jadi semua itu diberi makrifat oleh Allah makrifat bahwa ini Nabi sebelum Nabi diutus masih muda lah, belum diutus oleh Allah. Kalau jalan itu ada batu batu itu memberi salam pada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah sudah menyebut itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jadi itu batu memberikan salam. Sampai Nabi setelah diutus cerita pada sahabatnya saya kenal di Mekah itu ada batu itu selesai jalan di sana memberikan salam. Tanaman-tanaman pohon kalau Nabi berarti di bawahnya ini turun ini menaungi yupi-yupi Nabi kalau jalan meja ini yupi-yupi tuzin luhur kanan lain dan mendorong ini yupi nah, jadi semua ini ma'rifat tahu sampai pernah ada unta lari unta lari di belakang ada seorang Badri mengejar unta yang bawa pedang lari untanya lari berenung pada Nabi sudah Badri datang Sahabat, lagi nanti berhenti, ada apa? Ya Rasulullah ini unta saya, lari. Tanya, ya unta, kenapa kamu lari? apa unta. Iya Rasulullah, saya takut ikut orang. Loh, kenapa kamu takut? Dia tidak sembahyang. Dan golongan itu tidak sholat. Saya takut ikut orang nggak sholat, ikut golongan nggak sholat. Kalau ada sisa Allah bagaimana? Tanya, hei Badui, apa betul kamu tidak sholat? Dan golonganmu iya. Eh unta, bagaimana sekarang? Kalau dia sholat mau kembali, iya. Kalau dia sholat, saya mau kembali. Tanya, eh pasti, bagaimana? Mau sholat? Iya. Tobat, tobat. Sudah saya mau sholat, atau mau sholat, entah bagaimana? Ya sudah kembali ikut. Ya ini orang ngomong. Malah begitu juga ada orang bawa biawak. Ya sholat kok betul sama Rasulullah ini apa? Kita ini biawak, jawab bukan. Omong biawak ini, ashadu an la ilaha illallah Al-dabbu wal ghazalah yashadani laka berisalah banyak sekali banyak juga nah ini semuanya ada hubungan ini ada tarif nah ini masalahnya kepada manusia dan jin ini risalah taklif membawa tugas kewajiban maka orang manusia dan jin golongan mukal labin jadi semua ini adalah ada sangkut pautnya dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka jelas rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW diutus pada saat itu zaman ketika Nabi diutus dan Nabi sudah diutus itu zaman paling baik. Terbalik sudah tadinya zaman jelek setelah Nabi diutus wahyu turun Al-Quran turun, agama Islam turun, Nabi memperjuangkan agama Islam, membina manusia. Itu zaman paling bagus. Kenapa? Nabi bersabda, Bu'istu min khairi kuruni bani Adam, kornan fakornan, hatta kuntu minal qawmin ladhi kuntu fi. Aku diutus oleh Allah pada zaman sebaik-baiknya dari zaman zamannya manusia, anak Adam. Maka saya ada zaman pada kita bisa bayangkan bagaimana jelas dunia, zaman masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Wah ini zaman paling mulia. Setelah Nabi wafat, naik apa turun? Turun. Zaman sahabat habis, tapi turun lagi. Tapi Nabi turun, turun, turun, turun. Kalau saya tentukan anggap ada ruangan. Ruangan itu banyak lampunya. Ada lampu yang 100 ribu watt, ada yang 50 ribu watt, ada yang 10 ribu watt, ada yang 5 ribu watt, ada yang 1000 watt, ada yang 500 watt, ada yang 100 watt, ada yang 50 watt, ada yang 25 watt, ada 10 watt, ada yang 5 watt, ada yang 0 watt. Oke, kosong. Nah, campur jadi satu. Bagaimana? Terang nggak? Padang nggak? Wih, padang betul. Ya, coba. Yang 100 ribu watt hilang sudah, campur. Nah, tambah padang, tambah terang, apa? Agak turun turun merosot suram suram yang sepuluh ribu watt hilang lagi turun lagi yang lima ribu hilang turun turun turun tinggal yang lima belas watt akhirnya sudah diep diep akhirnya lima watt maka nanti dunia ini turun turun turun kalau sudah hari kiamat tidak ada watt sama sekali nol watt sama sekali ada la taqumu sa'ah hatta la yuqafirat Allah Allah sampai tidak ada orang mengatakan Allah Allah itu hari kiamat Nah, tadi eh, jadi zaman paling baik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat oleh Al Bukhari Muslim khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebagai abad-abadku, baru abad sahabatku, abad tabi'in kedua, ketiga. Nah, terus masuk. Nah, kita ini sudah masuk pada zaman modern. Nah, ini sudah berapa? 1400 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sudah kelas 15. <laughs> Walaupun 15, toh tapi kita sambung. Jadi walaupun kita gerbong yang terakhir, apa namanya, uh, kereta yang terakhir, yang terakhir sudah anggap 15 kita ini. Ya rodok goyang-goyang sedikit, legrek-legrek sedikit, tapi ini sambung terus dengan gerbong atau lokomotif Nabi Muhammad SAW. Ini sambung terus, nggak apa-apa. Pokoknya kita jalan, memang nasib kita zaman sekarang. Kita hidup sekarang, tapi tetap kita di atas kereta yang sambung dengan lokomotif Nabi Muhammad SAW. Aku nah, jalan. Sudah zaman begini, sudah zamannya seperti kereta legrek mencolot lagi. Nah, ini berbahaya ini akhir lari. Nah, Allah bilang kita walaupun bagaimana tetap berpegang dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguh bagaimanapun. Lah ini kita sambung terus. Begitu anak turun kita sampai habis nanti. Nah, jelas dari zaman itu zaman yang terbaik. Ya jelas saudara-saudara bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, seluruh makhluk ilmu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam disempurnakan oleh Allah dengan telah Nabi berjuang hingga kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, jumlahnya 23 tahun. Ketika Nabi melakukan ibadah haji tahun 10 Hijrah pada hari Jumat sore tanggal 9 sedang di Arafah turun ayat terakhir Allah menyatakan bahwa agama sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kata Allah, aku Allah menyempurnakan agama untuk kamu dan Allah aku Allah menyempurnakan kenikmatan untuk kamu dan aku Allah ridho kamu beragama Islam. Nabi berjuang. Saudara-saudara, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun hasil sangat sukses, sangat sempurna, sangat baik. Kenapa? 23 tahun umat yang tadinya kufur, yang tadinya syirik, yang tadinya mungkar, yang tadi maksiat, yang tadinya jahil, gelap gulita 180 dinaikkan dibina oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang Islam yang kuat, menjadi orang yang beriman teguh, menjadi sahabat yang baik, orang berperi kemanusiaan hingga dapat menyinari dunia keseluruhan dengan agama Islam. Ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin dialah Allah yang mengutus di antara kaum jahil kaum yang gelap gulita tadi seorang rasul bagaimana perjuangannya ya ayati membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakiyahum membina menyucikan mereka yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur dikeluarkan dari kegelapan kufur kegelapan syirik kegelapan mungkar kegelapan maksiat kegelapan Ila ilan iman ke cahaya iman cahaya Islam cahaya peri kemanusiaan cahaya kesuci kejujuran kebaikan lalu wa yu'allimuhumul kitab hikmah Nabi mengupgrade mereka mengajari mereka ilmu ilmu Al-Quran dan ilmu hikmah hadis dan sebagainya. Padahal sebelumnya itu mereka fi dolalim mungkin tersesatnya nyata. Sudah, siap. Setelah hasil dan Nabi sudah mempunyai beberapa ribu bahkan dua ratus lebih ribu kader-kadernya santri-santrinya alias sahabat-sahabatnya laki-laki dan perempuan tugas Nabi selesai diambilnya oleh Allah SWT ditawari Muhammad masih mau hidup di dunia atau kembali ke alam akhirat Nabi milih ke alam akhirat ditari kalau kita nggak tari <laughs> ditawari mau kembali apa masih hidup Nabi milih Allahumma birrafiqil ala ya Allah kembali saja wafat Nabi wafatnya tepat juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabi'il Awal tahun 11 Hijrah tapi Nabi wafat sudah meninggal kenapa Kader-kader yang militan. Santri-santri yang teguh dan kuat. Sahabat-sahabat Nabi laki-laki perempuan. Nabi wafat ini sahabat-sahabat yang menyebarkan. Ya, menyebarkan agama Islam dibawa ke barat sampai barat Eropa. Dibawa ke timur, ke Persia, ke India, sampai ke negeri Cina, ke Kanton. Belum ke Indonesia. Jadi ke barat sana sudah lebih dulu. Dan ke Kanton sana sudah lebih dulu ke negeri Cina. Belum ke Indonesia. Lalu beberapa abad lagi baru dibawa oleh aulia-aulia aulia-aulia termasuk Wali Songo masuk di Indonesia. Alhamdulillah rakyat Indonesia mayoritas mendapatkan rahmah dari Allah SWT menjadi orang Islam sampai mayoritas, mayoritas beragam Islam katut kita-kita ini maka saudara-saudara perjuangan yang diteruskan oleh para penerus-penerus Nabi Muhammad SAW sampai datang kepada kita ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, maka harus kita syukur kepada Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ummah khairiyah, ummah marhumah, ummatan wasatan dan sebagainya tadi. Dan kita dijadikan orang-orang Islam yang selalu berjalan di ini Maka harus kita jaga keutuhan keislaman dan kita harus jalankan sebagaimana manusia Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Islam begitu bukan di dunia saja sampai dalam hari kiamat sampai di padang mahsyar, sampai di surga. Besok hari kiamat, orang semua sudah kumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di bumi baru. Di padang mahsyar, tidak ada bangunan sama sekali. Manusia mulai Adam sampai Hawa sampai akhirnya manusia. jin sekali, hewan-hewan sekali dikumpulkan jadi satu diblokir oleh malaikat-malaikat dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, ke enam, ke tujuh, semua mengelilingi ke semuanya dibiarkan oleh Allah. Rasanya dijantur, matahari didekatkan, panik keadaan manusia 500 tahun. Bingung manusia, bagaimana? Lekas ya hukumnya, bagaimana biar terhindar dari ini. Lalu mereka berusaha minta tolong kemana? Ke minta tolong Adam dan bapak manusia ini ini Nabi Adam tidak sanggup, saya tidak sanggup. Ini hari Allah marah, tidak pernah marah semacam ini. Saya sudah pernah salah, saya mikir diri, diri saya sendiri. Kesana ke Nabi Nuh tidak sanggup. Ke Ibrahim, Ibrahim tidak sanggup. Ke Musa, Musa tidak sanggup. Ke Isa, Isa tidak sanggup. Setelah ke Nabi Muhammad SAW, Nabi sanggup. Nabi ke Aras, di bawah Aras sujud pada Allah SWT lalu Allah katakan ya Muhammad tefa wa'asad Pak fa isfatu syafa minta apa ya Allah umat saya ah, dimintakan syafaat jadi semua waktu kadang panik keadaan berbahaya, semua Nabi lalu tidak berani berkotek apa-apa, Nabi Muhammad SAW maju untuk mintakan syafaat. Nah itu kedudukan Nabi waktu itu disaksikan oleh semua yang ada. Itu yang dinamakan Al-Maqamul Mahmud. Nah, maka Nabi Jas mengatakan, pada hari kiamat, Ana Sayyidu Walad Adam yang kiamat. Wa ana aw, wa awal syafi'il musyafa wa awal wa awal man yang amr qabr saya ada penghulunya, pembesarnya, anak Adam semuanya. Dan pertama yang minta syafaat dan pertama yang diterima oleh Allah. Dan pertama keluar dari kubur. Dan hadis yang lain, bila biyadini walhamad. Waktu itu saya memegang bendera pujian. Tidak ada orang Adam faman silau illa tahta liwan. Adam dan semua manusia di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi minta syafaat, ini makam, makhluk semua tahu begitu ketika Nabi-nabi diizinkan oleh Allah. Lalu sudah diadili oleh Allah masuk surga pertama Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Nabi Muhammad masuk surga dengan sahabatnya, dengan umatnya masuk surga. Masih tertutup pintu surga, Nabi yang buka. Sudah masuk semua, baru Nabi-Nabi yang lain. Ada yang kafir, musyrikin ini sudah bakal semua. Yang aman wa hati masuk surga. Sudah. Penduduk surga. Dua per dari umat Nabi Muhammad SAW, sepertiga dari umat gabungan. Nah, jadi seper, eh, dua per tiga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sepertiga umat Nabi, Nabi macam-macam cuma sepertiga. Dicontohkan 120 baris. 80 baris ngijeni umat Nabi Muhammad SAW yang 40 baris umat campuran. Coba lihat. Jadi mulai Nur Muhammad sampai dalam surga Nabi Muhammad SAW istimewa umat yang Dalam surga Nabi diberi tempat yang tinggi al-wasilah namanya itu khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Nah, kalau begitu sudah sudah kita-kita ini Alhamdulillah, bangsa apapun, golongan apapun, turunan apapun, hidup negeri manapun, dada kita dibuka oleh Allah, hati kita dibuka, dimasuki agama Islam, kita menjadi orang Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmat yang besar, kenikmat yang besar, maka harus kita pegang, kita pertahankan sampai kita dapat menyelidiki ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya yang sesungguhnya dan jangan mati-mati, tapi tetap dalam agama Islam. khusnul khotimah langsung surga ini. Nah, maka itulah sudah salah dalam perjuangan harus kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pun bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, dan memperjuangkan perjuanganku, sungguh itu orang cinta padaku kata Nabi. Siapa yang cinta padaku akan bareng aku dalam surga. Maka semoga kita termasuk umat Muhammad SAW mahiran wa batinan dan kita akan dapat memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga kita mendapat husnul khatimah bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatun حسن الختام ما قد سألنا من عطاياك لساني من عطايا لساني رب بارك التمام مثل حسن ما رأينا في العراق والشام في العراقين والشام صلى الله عليه وسلم مشهورا وكان محمودا ويسعى من إدراك مسؤولا وتوجهه بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليك وجر امال وتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشى منه في ظافرة إليك أشهد وسالم إليك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد يا محمد بصرة العالمين اللهم صل وسلم على تلك الذات الكاملة واستودع عمانتك وحفيد سرك وحامل رايتك دعوتك الأب الأكبر المحبوب الأكبر المخصص لشرف الأكبر في كل موطن من موضع كل مظهر قاسما ذلك في عبادك وساقي وجل شارك لمجادك اللهم صل وسلم عليه سيد القولين عصم الدقلين عبد المعبد الخالص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى حضر كرامه من احبابه اللهم انا نقدم اليك جهازا من الكريم أحمد وسننك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عينك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وبكل فاتنا بجميع آياتك وحسن وحسن وكايتك وأجمعنا من ذكر إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تقبل منا ما تعرفنا في من نياتنا وأعمالنا واجعلنا في عبد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طائفة السعيد من السالكين ومن حقك وحقه من المهاجرين وعلى عهدك الحافظين اللهم إن لنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وسنة إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستبشرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالعسال والمؤمن بما أمنت وأن تجعلنا ممن أصلاه حبيبا وآذره ووالاه وظاهره وعم بركته وشريف مجاد أولادنا ووالدينا وأمتنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعن امرأة الدين القويم في جميع الأفضال المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان والإيمان بأجل معمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر المسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر ومتع على عبادك المؤمنين أجمعين وقف شر المعتدين والظالمين وقف شر المعتدين والظالمين وقف شر المعتدين والظالمين واقصد العدل في به جميع النواحي والأقطاعية من أيد من عندك ونصنع المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب العز العصي من جميع البلايا واجعلنا يا رب العز العصي من جميع البلايا واجعلنا يا رب من الخلايا وفي الحاج المكين من الظلم والخطايا وادمنا في العمل بطاعة